Bismillahirrahmanirrahim. Endak ya Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Didatangkan oleh para pengarang kitab apa landasannya? iktidaan bi kitabillah wa ittiba'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagai bentuk pengikutan terhadap Al-Qur'an di mana Al-Qur'an diawali dengan bismillahirrahmanirrahim dan juga sebagai bentuk pengikutan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengawali surat-surat beliau dengan bismillahirrahmanirrahim. Bahkan para nabi-nabi yang lain mereka juga mengawali kitab-kitab mereka, tulisan-tulisan mereka atau surat-surat mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alba pada Bismillah memiliki mana apa indak ya apa Mujahid? Lil isti'anah. Apa maksudnya? Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang mau dia lakukan. Baik, Kalau bismillah dia maksudkan untuk membaca, maka dia meminta pertolongan kepada Allah agar ditolong untuk bisa membaca. Karena memang seorang hamba tidak akan mungkin melakukan apa-apa ikhwanifillah tanpa ada pertolongan dari Allah. Tanpa ada pertolongan darinya kita tidak mampu berbuat apa-apa. Kemudian Allah Maknanya apa indah ya Wildan Allah bimakna al-maqtu' atau dari kata ilahun yang bermakna al-makhluk yaitu al-ma'bud yang diibadai. Nah, dan yang diibadai itulah Allah Subhanahu wa taala. Dan nama ini yang roji adalah al-ismul a'zam. Al-ismul a'zam nama yang aku. yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, Ida du'ya bihi ajab wa ida su'ila bihi a'ta." Apabila seorang berdoa dengannya maka akan dikabulkan dan apabila meminta dengannya maka akan diberi. Ar-Rahman Ar-Rahim Indah Abu ya Muhammad Padahal Dua nama di antara nama-nama Allah yang menetapkan padanya sifat apa? Nah itu semua nama Semua nama mencapai puncak kesempurnaan Sekarang Ar-Rahman dan Ar-Rahim terkandung padanya sifat apa? <clears throat> Maksudnya? Maksudnya, Nah, berarti sekarang kedua nama tersebut menetapkan padanya sifat Ar-Rahmah atau sifat kasih sayang Allah. Nah, jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim dua nama yang terkandung padanya penetapan sifat Ar-Rahmah, sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ini baru. Ya kan? Perbedaannya bahwasanya Ar-Rahman menetapkan sifat rahmat Allah yang umum, yang luas, mencakup semua hamba-hambanya baik yang beriman maupun yang kafir. Adapun Ar-Rahim menetapkan sifat rahmat atau sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang khusus diberikan bagi orang-orang mukmin saja.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 Demikian pula mencakup as-salatu wassalam ala rasuli. Salawat serta salam atas rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menjadikan landasan dimulainya mukaddimah kitab atau pembukaan kitab dengan hal-hal tersebut ta'asiyan bi Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ahadithihi wa khutbihi. untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sabda-sabda beliau dan pada khutbah-khutbah beliau sebagaimana ma'ruf bagi kita ikhwanillah khutbatul hajah yang datang dari Jabir dan yang lainnya. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai khutbah-khutbah beliau dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian bersyahadah, sebagaimana disebutkan tadi. Dan Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Zadul Ma'ad mengatakan wa kana la yakhutubu khutbatan illa tatahaha bihamdillah dan dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berkhutbah kecuali membukanya dengan hamdalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini sudah sunnah ya jangan sampai kita tinggalkan ikhwanillah dalam khutbah-khutbah kita dalam pembukaan pembicaraan juga dalam pembukaan penulisan. Setelah basmalah kemudian hamdalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa amalan qawlihi sallallahu alaihi wasallam kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bihamdillah fa huwa aqta. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Tadi disebutkan alasan yang pertama yaitu apa? Kenapa diawali dengan hamdalah dalam penulisan kita? Apa rupanya? Diawali dengan pujian, landasannya apa? Atau tujuannya apa? Untuk meneladani Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Meneladani Rasulullah karena beliau memulai hadir beliau, pembicaraan beliau dan khutbah beliau dengan hamdan, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian landasan yang kedua, amalan bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam dan untuk mengamalkan perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam kullu amrin dzibalin semua perkara yang mempunyai nilai penting la yubda'u fihi bihamdillah fahuwa aqtab yang tidak diawali pada perkara tersebut dengan hamdalah maka perkara tersebut terputus jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya ikhwanillah Rasulullah menegaskan semua perkara yang mempunyai nilai penting kalau tidak diawali dengan alhamdulillah maka terputus. Akan tetapi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya ini ikhwanikillah pada sanadnya ada ketaifan. Pada sanadnya ada ketaifan dan di antara sebab ketaifannya adalah al-irsal di mana ada tersebut diriwayatkan mursal tidak melewati sahabat Sehingga Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala Demikian pula masyaikhuna Syekhuna Yahya dan yang lainnya Menyatakan bahwasannya hadis tersebut hadis yang daif Jadi kalau kita ditanya sebab disyariatkannya memulai penulisan ataupun khutbah dengan membaca hamdalah demikian pula syahadatnya dan salam serta salam alasannya apa sebagai bentuk meneladani Rasulullah atau mengikuti Rasulullah saw dalam penulisan beliau maupun dalam khotbah-khotbah beliau. Wa yurwa bi bismillahirrahmanirrahim. Dan hadis tersebut juga diriwayatkan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, yakni kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Semua perkara penting yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, fahu akta, maka perkara tersebut terputus, yakni terputus dari rahmat atau terputus dari keutamaan. atau terputus dari keberkahan. Akan tapi riwayat dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini lebih dahsyat kedaifannya. Ya karena apa? Karena pada sanadnya Ahmad bin Muhammad bin Imran al Janati. Dia seorang yang menyebabkan hadis ini dhaifun jidda. Tayyib. Berarti hadis yang dibawakan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai landasan. Dan hampir kita dapat pada kitab-kitab Ikhwanikillah yang menjelaskan tentang mukaddimah yang datang dari penulis mereka menyebutkan hadis ini dan perlu kita katakan bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Wa ma'na aqta ay ma'dumul barakah. Dan makna aqta yang dimaksud dalam hadis yaitu ma'dumul barakah, tidak adanya keberkahan padanya, yaitu terputus dari keberkahan. ويجمع بين الروايتين للحديث بأن الابتداء ببسم الله حقيقي فبالحمد لله نسبي إضافي Sekarang taruhlah hadis tersebut sahih sebagaimana yang dipahami dari perbuatan pensyarah Syekh Saleh Fauzan Bagaimana menggabungkan antara kedua lafaz? Karena pada lafaz pertama yang disebutkan alhamdulillah, lafaz yang kedua bismillah. Nah, beliau katakan untuk menggabungkan antara kedua riwayat hadis tersebut, maka yang dimaksud ibtida bismillah itu hakiki. Permulaan dengan bismillah itu permulaan yang hakiki karena memang awal sekali yang ditulis adalah bismillah. Adapun alhamdulillah itu permulaan yang nisbi idhofi, yakni permulaan setelah bismillah. Ya. Memang dia di awal tapi tidak di awal secara hakiki. Melainkan dia di awal setelah penyebutan basmalah sehingga disebut nisbiyun idhofiyun. Tayyib. Ini tidak paham tidak mengapa. Karena memang hadisnya dhaif tapi yang perlu kita pahami dengan benar sebab yang melandasi disyariatkannya hamdalah menyebutkan alhamdulillah demikian pula syahadatain dalam memulai khutbah dalam memulai penulisan adalah untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau memulai pembicaraan beliau atau khutbah khutbah beliau dengannya ini cukup ada Adapun hadis yang disebutkan di sini hadisnya dhaif. Tayyib. Kita masuk pada makna alhamdulillah. Qauluhu alhamdulillah al-alif wal lam lil istighraq. Ai jami'ul mahamidi lillah mulkan wastihqaqan. Setiap hari kita mengatakan Alhamdulillah Namun maknanya apa? Karena dengan mengetahui makna apa yang kita ucapkan ya Qanifillah Tentunya akan semakin mendalam Dan akan semakin mempunyai nilai Ketika kita mengucapkannya diiringi dengan Mengingat-ingat makna yang terkandung di dalamnya Alhamdulillah di sini al alif dan lam yang ada di depan kata tersebut memiliki makna al istigroh atau memiliki fungsi lil istigroh untuk ya mencakupkan semua bentuk pujian. Jadi semua bentuk pujian itu tercakup dalam kata alhamdulillah. Bagaimana dikatakan di sini? Jami'ul mahamid lillah. Semua bentuk pujian-pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala dan hak Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya. Mulkan wastihqaqan maknanya mulkan di sini bahwasanya semua puji-pujian yang sempurna itu milik Allah. Wastihqaqan maksudnya semua puji-pujian yang sempurna itu hak Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Karena kita membaca kitab berarti kalian berusaha untuk memahami makna kitab tersebut dengan sepenuhnya. Dari masing-masing lahannya. Sehingga nanti bisa mengajarkan ketika telah selesai dari kitab tersebut. Ini Faidah yang diambil dari kata al ya, Pada alhamdu Sekarang mana hamd itu sendiri apa? Beliau mengatakan walhamdu lughatan as bis-sifatil jamilati wal af'alil hasanah. Ujian itu maknanya secara bahasa adalah as bis-sifatil jamilah wal af'alil hasanah. Yaitu pujian dengan sifat-sifat yang bagus sifat-sifat yang indah dan perbuatan-perbuatan yang bagus. Namanya memuji ya memuji sifatnya atau memuji perbuatan-perbuatannya yang bagus. Ini namanya alhamdulillah. Ketika kita arahkan pujian tersebut kepada Allah berarti kita memuji Allah dengan sifat-sifatnya yang maha indah dan memuji Allah dengan perbuatan-perbuatannya yang mencapai puncak kebagusan. Tidak ada sifat Allah yang buruk. Tidak pula ada perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang buruk. Semuanya baik dan mencapai puncaknya. Ini secara bahasa. Wa urfan pun secara urf yaitu istilah fi'lun yumbi'u an ta'dhimil mun'im bisa tapi kaunihi mun'iman wa huwa diddudzdam secara urf secara kebiasaan manusia pengertian alham secara kebiasaan manusia yaitu suatu perbuatan yang mencerminkan pengagungan terhadap sesuatu yang memberikan nikmat kepadanya. Disebabkan sesuatu ini adalah yang menjadi pemberi nikmat. Ini namanya alham secara kebiasaan manusia. Kalau seorang memuji, pujian ini atau perbuatan ini muncul karena apa? Karena pengagungan terhadap si pemberi nikmat. Memuji seseorang karena memang orang ini memberikan sesuatu kepada orang yang memujinya. Sehingga alham secara kebiasaan manusia merupakan lawan dari adab, lawan dari celaan. Pujian lawannya adalah celaan. Memuji lawannya mencela. Demikian pula ketika seseorang memuji Allah Subhanahu wa taala maka dia melakukan suatu perbuatan yang mencerminkan pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang telah memberikan semua nikmat kepada kita. Tayyib. Sehingga kalau kita sedang mengucapkan alhamdulillah, ingat-ingat mana ini? Kita sedang memuji Allah karena memang Allah Subhanahu wa taala dan yang secara sendirinya memang mempunyai sifat-sifat yang sempurna yang berhak untuk dipuji. Di sisi lain karena dia adalah zat yang memberikan kepada kita semua nikmat-nikmat yang kita rasakan. Kemudian lillah telah lewat. takon jamal kalamu ala lafdil jalalah. Telah lewat pembicaraan tentang lafzul jalalah bahwasanya asal lafaz Allah itu dari al-ilah yang mempunyai makna makhluk yakni al maqbud yang diibadai. Tayyib. Dan di sana ada perbedaan antara alhamdu dan asyukur ikhwan Ya antara alhamdu dan asyukru yang perlu untuk kita ketahui. Bahwasanya alhamdu itu diberikan atau ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak harus sebagai bentuk timbal balik atas nikmat yang dia berikan. Berbeda dengan asyukur. Syukur itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diterima oleh si hamba. Ini dari sisi sebab. Ya, sebabnya kalau alhamdulillah mencakup semuanya, baik dia memberikan nikmat kepada seorang hambanya atau karena tidak. Kalau halangi nikmat dari yang lainnya. Tapi karena memang Allah zatnya itu maha terpuji. Berbeda dengan syukur sebabnya itu karena nikmat adanya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya ini namanya syukur. Kemudian dari sisi sarana yang digunakan untuk melakukan keduanya. Kalau alhamdulillah sarana yang digunakan untuk mewujudkannya adalah dengan al-qalbu wal lisan. Dengan hati dan dengan lisannya. Ini namanya alhamdulillah. Sedangkan asyukru sananya dengan tiga hal lebih luas daripada alhamdulillah karena mencakup hati, lisan dan anggota badan. Jadi tidak ada alhamdulillah kemudian dia melakukannya dengan anggota badan. Ya, dengan amalan-amalan anggota badan tidak, tapi itu namanya kesyukuran. Ini bedanya dari sisi istilah antara alhamdulillah dan asyukru. Jadi kalau dari sisi sebabnya maka alhamdulillah lebih luas karena mencakup pemberian nikmat maupun tidak. Sedangkan syukur khusus ketika seorang mendapatkan nikmat. Itu namanya asyukur. Namun dari sisi sarana, maka mana yang lebih luas? Yang lebih luas cakupannya asyukur. Karena syukur mencakup hati, lisan maupun anggota badan. Sedangkan alhamdulillah sarannya sarana untuk mewujudkannya adalah hati dan lisan saja.